Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan Al-Mu'amalat dari kitab Syekh Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah kitab Manhajus Syarikil wa Tawdih Al-Fiqhi Fid Din sampai kita pada pembahasan akhir tentang bab Al-Waqaf pembahasan akhir dari kitab Al-Waqaf Qala al-mu'allif rahimahullah wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimina wa yan'aqidu bil qawli ad-dalli 'ala al-waqfi ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله Setelah muallif rahimahullah menjelaskan maksud dari wakaf, definisi wakaf, kemudian dalil-dalil yang menjelaskan tentang wakaf dan beliau membawakan hadis Ibnu Umar tentang wakaf Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang yang kita pernah kita bahas pertemuan lalu. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan akhir dari babul wakaf ini tentang beberapa hukum-hukum berkaitan tentang wakaf. Beliau mengatakan wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimina Wakaf yang paling afdol, yang paling baik adalah wakaf yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Afdaliyah di sini, keutamaan di sini dirujukan dikembalikan kepada manfaat. Secara umum, secara umum tentu yang paling baik untuk masjid. Karena Rasulullah SAW menjanjikan man bana lillahi masjidan allahu lahu baitan fil jannah. Dan walau kami fasi kota. Walau kami fasi kota. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka insya Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Ini wakaf yang paling baik secara umum. Tetapi bila di daerah ini sudah ada masjid dan masjidnya sudah makmur banyak jemaahnya, dan cukup menampung jemaah. tidak perlu lagi dibikin masjid baru atau operasional masjid ini sudah terpenuhi dengan wakaf yang ada atau infak yang ada kalau Allah telah alam bila ditambah juga wakaf untuk masjid ini atau untuk masjid tandingannya dinamakan kan masjid dirar dilarang oleh Rasulullah Allah bahkan melarang tempat yang berdekatan ada dua masjid maka yang lebih utama wakaf pada waktu itu pada saat ada masjid dan sudah mampu dan sudah mencukupi untuk kebutuhan kaum muslimin maka bukan untuk membangun masjid yang lebih afdol dilihat andai di sana umpamanya kebutuhan kaum muslimin akan sekolah yang di sana diajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan bagaimana ilmu-ilmu tentang duniawi untuk cara menghadapi kehidupan pada saat itu memberikan wakaf untuk madrasah ini sekolah ini jauh lebih baik daripada untuk masjid karena tadi masjid sudah berdiri baik bila madrasah sudah ada dan sudah berjalan dan bagus Allah ta'ala alam lihat lagi manfaat yang lain untuk kaum muslimin ada di sana umpamanya pelayanan kesehatan tidak ter terabaikan pelayanan kesehatan terabaikan dan tidak terpelihara dengan baik maka mungkin wakaf yang paling baik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada kaum muslimin kalau di sana hal ini ada tetapi kebutuhan kaum muslimin akan air bersih susah maka ini dan wakaf yang paling baik membuat sumur air bersih membuat sumber air bersih atau membuat sarana kesehatan untuk mencuci, untuk mandi, untuk air minum ini jauh lebih baik ini jauh lebih baik sebagaimana Umar bin, uh, eh, Usman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membeli bi'ru ma'unah ketika sumur satu-satunya yang ada di Madinah dimiliki oleh Yahudi dan kaum muslimin membutuhkan sumber air maka Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membeli sumber tersebut mewakafkannya kepada muslimin maka dijanjikan kebaikan yang besar maka Uthman membelinya lalu Rasulullah SAW mengatakan madar Uthman ayafala ba'da haza Uthman setelah membeli sumber ini dan mewakafkannya untuk kaum muslimin maka apapun yang diperbuat Uthman tidak akan mengurangi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, padahal kalau kita katakan, bukankah masjid lebih bagus? Masjid Nabi malah, masjid Nabi. Tidak, karena masjid Nabi sudah makmur, sudah ada, sudah cukup, ya, nah, sudah berdiri. Maka Utsman tidak mungkin masjid, dia kaya raya. Yang dibuat dia adalah sebagaimana saran Rasulullah SAW adalah membeli biru rumah membeli sumur sumber air yang membeli kebutuhan kaum muslimin. Maka dalam hal ini ya sebagaimana dijelaskan oleh muallif afdalhu anfa'uhu lil muslimin yang paling afdal dalam wakaf adalah yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin andai tadi umpamanya ada sumber air <clears throat> tapi tempatnya jauh dari tempat tinggal kaum muslimin dan bila ingin kali sumber air tesis mungkin susah mengalirkan sumber air ini ke perumahan kaum muslimin didanakan didanai dengan dana wakaf maka ini anfa'uhu lil muslimin ini yang paling afdal Allah taala alam. Jelas ini kita maksud seriusan ya. Iya. Yang kita maksud di sini adalah mana yang lebih bermanfaat dan dalam hal ini diskusikan dengan waliul amr ya, mungkin dengan Pak Lurah atau kepala desa Anda umpamanya eh, negara tidak mampu untuk membiayai dalam hal ini ya maka dibutuhkan peran serta kaum muslimin dalam wakaf dan wakaf pada masanya seperti pernah kita jelaskan pada masanya wakaf tersebut ada wakaf dalam kutub tarikh al akhisan dijelaskan oleh para ulama ada wakaf di waktu itu wakaf sampai untuk perpustakaan dan bahkan untuk pengunjung pustaka ya wakaf tersebut membiayai perpustakaan membiayai eh, para penjaganya, para pendata yang membacanya dan bahkan yang baca di sana diberikan tempat penginapan gratis selama membaca dan pakainya pun dicucikan. Sudah ada laundry zaman dahulu. <laughs> Itu dijelaskan oleh para ulama siar tentang bagaimana perpustakaan kemajuan keilmuan para ulama di waktu itu tersebut. Semuanya dibiayai dengan wakaf. Dibiayai dengan wakaf. Maka bila wakaf dihidupkan oleh kaum muslimin dan rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih uh, bermanfaat untuk kaum muslimin sehingga menyebabkan meningkatkan derajat hidup kaum muslimin baik di dunia untuk kepentingan dunianya terlebih lagi untuk kepentingan akhiratnya wa yan'aqidu bil qawli ad-dalli 'ala al-waqfi wakaf tersebut menjadi akad terakadkan dengan perkataan yang menunjukkan atas wakaf bila dia mengatakan wakaf tu saya wakafkan tanah ini ya maka menjadi wakaf dia atau abadtu atau sabaltu dalam bahasa Arab artinya aku tahan ini untuk Allah ya maka menjadi wakaf dengan perbuatan bagaimana kembali permasalahan ini kepada permasalahan akad bolehkah akad dengan perbuatan al-fi'l dal al-waqaf yaitu perbuatan yang menunjukkan bahwa tujuannya adalah wakaf bila seseorang umpamanya dia memiliki tanah yang luas diberikan dari Allah dan Alhamdulillah bagian depan tanahnya itu ada jalanan umum dan sepanjang jalanan panjang ini tidak ada orang masjid tidak ada jika menyusahkan orang sholat ya maka muslim yang baik hati ini dan menginginkan pahala si Allah ini membuka pagarnya Lalu membangun di samping pagar tersebut yang tanah dia tentu bukan di jalan, dibangunnya tempat sholat. Mungkin ukuran 5 kali 6, 10 kali 7 tergantung. Ya. Dibangunnya sendiri, dibayar sendiri, ya. Dan dibuka pintunya. Bagian tempat parkiran pun mungkin dibuatkannya atau dimudahkan orang untuk melakukan sholat di sana. Walaupun dia tidak pernah mengikrarkan, walaupun tidak diurusnya surat wakaf. Ya. Dan perbuatan ini, perbuatan dia bisa menunjukkan bahwasanya ini adalah wakaf ini dijelaskan oleh para ulama ya sebagaimana akad dibolehkan dengan perbuatan menunjukkan bahwa hal tersebut telah terjadi akad ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع dan dikembalikan pada masarifil waqf pada pendistribusian wakaf ya dan syarat-syarat wakaf kepada syarat orang yang berwakaf. Haitsu wafaqa syar'a sekiranya dia sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Dan kita jelaskan sebelumnya bahwasanya wakaf ada yang wakaf zarli, wakaf ahli. Dia berwakaf umpamanya mengatakan hasil dari e, ruko ini adalah untuk yang miskin di antara keluarga besarku, di antara anak cucuku. Maka tidak boleh ini diberikan untuk masjid. Ya, ini yang dimaksud dengan yurja'u fi masarifil waqfi ila syartil waqifi. Kepada apa yang dia syaratkan? Kalau dia mensyaratkan tapi selagi sesuai dengan syariat ya. Kalau dia mensyaratkan untuk maksiat, keuntungan ini umpamanya untuk membiayai organisasi ini dan tahu bahwa organisasi tersebut adalah organisasi maksiat umpamanya. Mendurhakai Allah dan organisasi ini maka dalam hal ini batal persyaratannya ya, batal persyaratannya dan wakafnya tetap sah kalau dia mensyaratkan wakaf umpamanya wakaf ini aku syaratkan untuk diriku setelah aku meninggal manfaat dari ini untuk yang miskin dan antara anak-anakku bila tidak ada miskin dan anak-anakku untuk khairat untuk kebaikan kaum muslim dan sosial ya ini berlaku syarat wakafnya tidak boleh dilanggar oleh nazir oleh orang yang mengelola wakaf tersebut ya kira jelas ini syarahannya hmm. kita lanjutkan wala yuba'u illa an tata'attala manafi'uhu fayuba'u wa yuj'alu fi mithlihi aw ba'di mithlihi dan wakaf tidak boleh dijual bagaimana hadis Ibn Umar yang lalu ya Rasulullah mengatakan yang la yuba' wa la yuhab wa la yurath. Bahwa wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Ya. Tetapi dalam beberapa kondisi wakaf boleh dijual. Kondisi pertama an tata'at pola manafi'uhu yaitu manfaat dari wakaf ini menjadi tiada dia wakaf untuk madrasah umpamanya ya akan tetapi kemudian pengelola di sana tidak ada atau muridnya sudah tidak ada ya karena umpamanya satu dan hal la qadarullah umpamanya di sana dibangun sekolah negeri cenderungan orang untuk dunia umpamanya lebih tinggi di daerah sana sehingga mereka meninggalkan yang sekolah syar'i ini, sekolah yang mengajarkan ilmu syar'i di sini. Maka dalam hal ini bila sekolahnya mati boleh dijual, boleh dijual uh, wakaf ini dan diberikan ke tempat yang lain. Semisalnya untuk madrasah juga di daerah yang lain umpamanya yang mereka membutuhkan ilmu syar'i boleh dipindahkan ke sana. Jual dan diberikan tanah di sana dan diberikan madrasah yang sana. Diberikan kepada semisalnya atau sebagian semisalnya. Ya sebagian semisalnya ini artinya di mana di sana diajarkan ilmu syar'i di madrasah tersebut secara keseluruhan atau ada rumah saja. Rumah ini jadikan pusat kegiatan kaum muslimin di sana, maka ini diboleh. Karena juga ada sebagian kegiatannya adalah mempelajari ilmu syar'i. Bila tata'attal sama sekali hilang manfaatnya, sepakat para ulama boleh. Kecuali pendapat Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Pendapat ini lemah karena tidak sesuai dengan maksud syariat dan maksud al-waqif. Orang yang mewakafkan tujuan dia agar bermanfaatkan, bukan untuk membuang-buang harta. Kemudian tujuan syariat, bila bangunan ini umpamanya tiga lantai, tiga lantai, atau masjid ini dibangun biaya biaya besar. Kemudian orang tidak melakukan sholat lima waktu lagi di sana. Satu lain hal umpamanya jauh dari perkampungan. Dulu memang dekat perkampungan. Terjadi sesuatu, kemudian orang berpindah dari perkampungan tersebut ke daerah yang lain. Ya pada saat ini wakaf boleh dijual. Ya. Karena bila dibiarkan demikian, ini idhaatul mal, membuang-buang harta. Padahal harta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qiyamah sebagai salah satu penopang hidup manusia. Maka ini boleh dijual dan dipindahkan dan disalurkan ke yang mirip dengan itu juga. E, permasalahan yang hampir sama dengan ini tidak tertaatol manfaatnya tidak menjadi uh, nihil sekali ya, hilang sama sekali. Tetapi kurang bermanfaat, kurang bermanfaat. Ya. Seperti umpamanya sekolah jalan, tapi muridnya tiga empat itu pun asal-asalan masuknya, ya. Karena satu dan lain hal, umpamanya di sini uh, pekerjaan orang-orang kadang anak kecil juga dibawa ke bekerja ke ladang sehingga tidak terlalu maksimal bolehkah ini dijual dan dipindahkan ke kota di mana di sana banyak kaum muslimin anak-anak kaum muslimin yang semangat belajar dan manfaatnya lebih besar ya bolehkah dijual atau tidak dalam ini khilaf para ulama yang pendapat yang terkuat dalam mazhab Al-Hanabilah dan ini pendapat Syekh Utsaimin bin Taimiyah dan diperkuat oleh syekh Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hamad bahwa bila ada masalah rajihah boleh dijual dan dipindahkan ke yang semisalnya artinya dia wakaf di sini untuk kegiatan kaum muslimin. Tetapi tidak ada pengelola di sana. Tidak ada tidak ada pionir atau tidak ada ustadz yang bisa mengayomi masyarakat dan memberikan ilmu kepada masyarakat. Ya. Walhasil manfaatnya mungkin tidak menjadi ternafikan sama sekali, tapi tetapi menjadi kurang manfaatnya, tidak maksimal. Dan ini bertentangan dengan maksudul wakif. Orang yang berwakaf tentu sebagai sebaik mungkin manfaatnya lebih besar. Nah. Dan yang hukum membolehkan ini ini yang dipakai dalam beberapa mahkamah di negara Islam termasuk di mahkamah di kerajaan Saudi Arabia mereka memakai pendapat ini ya dengan ini berakhir pembahasan bab muakab dan insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian pendengar dan pemirsa TV Raja pembahasan wakaf yang disampaikan Ustaz Dr. Dawani Sarmidi dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung silahkan di line telepon 021 6543 dan kita akan angkat satu telepon yang pertama Halo Iya silahkan Halo ya. Iya Assalamualaikum Bapak 70 nya untuk saya dan 30 nya untuk dia gitu Kerugian? kerugian saya nanggung gitu. <laughs> Masya Allah. Iya iya baik. Baik. Itu saja. Ya, terima kasih. Baik, afwan. Sekolah khair, Bapak. Sekolah khair. Oke. Dua pilihan sih. Ya, dua pilihan, dua-duanya mur. <laughs> Dua-dua pilihan tersebut tidak bagus. Ya. Dua pilihan tersebut di mana kedua pilihan itu dia harus menanggung, pengelola menanggung kerugian. Hmm. Ya. Maka kerugian semuanya dia menanggung, maka dalam hal ini akadnya terputus syirkahnya akad kerjasamanya terputus karena kerugian kalau untung ia bekerja sama aja kalau rugi kerja sendiri anda <laughs> saya tidak mau mau ikut kerjasama dengan anda kalau rugi dalam hal ini berarti bentuknya terputus sudah syirkahnya dan berarti yang terjadi adalah pinjam pinjam uang di mana dia tidak mau mengalami kerugian maka keuntungan yang didapat oleh pemberi dana ini adalah keuntungan riba kalau ingin bekerja sama, untung dibagi 70-30 atau 50-50 atau 60-40 berdasarkan kesepakatan. Kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Modal si pemberi e, dana adalah rupiah. Ya, adalah rupiah. Maka dia yang menanggungnya. Kerugian bentuk rupiah untuk materi. Dan modal dari si adalah kerja. Dia mengelola, dia mem, mem, mengerjakan dan mengembangkan dan dia tidak dapat gaji sehingga enam bulan umpamanya dia mengelola tambak udang tadi ternyata tidak menghasilkan apa-apa dia juga rugi enam bulan gak dapat apa-apa kerja setiap hari ya maka hal ini akad kerjasama seperti ini kerjasama diharamkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan lagi kepada pemilik modal tadi berikan dia dua opsi yang betul opsi pertama kalau ingin kerjasama modal dari anda saya mengerjakan tapi kerugian 100% Anda yang nanggung dalam materi. Kalau kerugian saya adalah kerja karena mulai saya kerja. Hmm. Maka bila terjadi kerugian selama ini saya nggak dapat upah. Ya. Kalau mau lakukan ini, kalau tidak ini. Saya wakalah bismar. Wakilkan kepada saya untuk mengelola ini. Saya hanya dapat gaji. Gaji saya umpamanya per bulan kerja seperti ini saya dapat gaji 5 juta untung 100 juta pun semuanya diambil oleh anda tapi kerugian ya, ah, juga anda menanggung dan wakil dan wakil pengelola tadi haruslah sifatnya amanah karena akad wakil adalah akad amanah wabillahi taufiq Ya. ya. Jazakallah khair demikian Bapak yang berada di Lampung mudah-mudahan bisa difahami Pak dan tentunya diperbaharui akadnya. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Nah, Ishak dari Kota Kisaran. Pak Ishak? Ya, Baik, silakan. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadal. Membeli membeli barang yang tidak melalui biaya cukai itu apa hukumnya, Ustaz? Eh, hmm. Kemudian satu lagi sistem lelang itu boleh ba Barangnya halal atau barang yang haram, Pak? Halal, barangnya halal. Apa barangnya ini? Misalnya barang elektronik misalnya. Baik. Ya. Baik. Dan lelang itu saja. Ya? ya. Ya, oke. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa lil amri minkum. orang beriman, taatlah kepada Allah dan ta'ala kepada Rasul dan pemimpin kalian. Untuk ulil amri, Allah tidak menyertakan ati'u. Berarti mentaati ulil amri dikatakan oleh para tafsir tidak mutlak muqayyad dengan mentaati Allah dan Rasulnya selagi ulil amri ini memerintahkan untuk kebaikan ya sesuai dengan syariat Allah maka wajib ditaati tapi bila tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya dalam permasalahan biaya cukai umpamanya di mana barang setiap barang yang masuk dikenakan uh, biaya sehingga harga barang menjadi naik dan bertambah ya dan dalam hal ini ini dinamakan dengan usyur dinamakan dengan usyur usyur pernah dilarang Rasulullah dan pernah juga diterapkan oleh Umar bin Khattab usyur yaitu setiap pedagang yang masuk ke sebuah negeri e, diminta sepersekian sama ini dengan bea cukai ya. dilarang oleh Rasulullah SAW tetapi di masa Umar bin Khattab Ya, di masa Rasulullah tidak ditarik dari, bukan dilarang, maaf. Tidak ditarik oleh Rasulullah SAW setiap orang yang berdagang ke Madinah. Walaupun di waktu itu Rasulullah sudah menguasai Madinah. Di masa Umar bin Khattab, beliau menarik ini dari pedagang, tapi pedang kafir. Kenapa? Karena kaum muslimin bila berdagang ke negara kafir, negara kafir menarik sepersepuluh biaya masuk atau biaya apa namanya. Ya, oleh karena itu Umar menerapkan al-mu'amalah bil misal yaitu sebagaimana ditarik dari kaum muslimin pedang kaum muslimin ke negara kafir maka Umar menarik juga dari pedagang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin tapi kalau pedagang muslim masuk ke negara ke kalau negara muslim itu tidak ditarik apa-apa ya walhasil hal seperti ini kembali kepada ijtihad kembali kepada ijtihad ya Eh, hukum bila dalam hal ini mentaati ulil amr umpamanya adalah sebuah kewajiban selagi tidak dan dalam hal ini tidak ada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya dianjurkan diwajibkan kita mentaatinya ya apalagi untuk barang-barang yang memang terlarang tujuan bicukai selain untuk itu juga ada tujuan untuk menjaga barang-barang terlarang yang tidak dimasuk tidak masuk tetapi tidak ada persyaratan sah jual beli harus mendatangi bea cukai tidak ada persyaratan ini maka Allah ta'ala alam jual belinya sah keuntungannya sah tetapi anda berbuat maksiat karena melakukan pelanggaran terhadap pemerintahan sama juga dengan jual beli di waktu azan jual belinya sah ya tetapi berdosa karena Allah mengatakan wadharul bi' tinggalkanlah jual beli anda berjual beli Sistem lelang sistem. sistem lelang Al-Mazad sistem lelang dikenal sejak Rasulullah SAW hadis riwayat oleh Abu Daud dalam uh, kasus bahwa ada seseorang yang uh, meminta kepada Rasulullah Rasulullah ingin mengajarkan kepada dia bagaimana cara hidup bukan dengan minta-minta maka Rasulullah mengatakan kepada dia uh, apa yang kau miliki di rumahmu hmm. bawa kemari dia membawa kendi dan pakaian yang usang Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Mayashtari hada ini, saya mau beli ini. Maka dia yang menawar satu dirham, saya beli ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Mayashtari akthar. Saya mau beli lebih lagi. Saya, saya beli dua dirham ya Rasulullah. Hmm. Lelang atau tidak namanya ini? Nah, nah. Lelang. Dan boleh. Dan ini pengecualian dengan misalkan hadis ini pengecualian tentang menawar barang yang telah ditawar saudaramu. Tidak ada masalah. Baik. Baik. Jazakallah khair demikian Pak Ishak Semoga bisa difahami Barakallah fik Kami angkat uh, Berikan kesempatan kembali Untuk penelpon yang selanjutnya Di 0218236543 Silakan. Halo Ya silakan. Fadol Assalamualaikum Salam. Dengan siapa Bapak di mana? Sakalituddin dari Medan. Mohon maaf dikeraskan suaranya Pak Ya Ya dengan siapa di mana? Sarikudin Di? Di mana Pak? di Medan Pak Selamat Silahkan. Utara. Baik, ya. nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya ini Ustaz, mengenai hutang-hutang. Jadi hutang kan tidak dibayar. Lantas saya ikhlaskan tuh gimana Ustaz? Eh? Alhamdulillah itu berpahala ya, Allah. Tajawaz eh, tajawaz Allahu ank. Hmm. Siapa yang memaafkan kaum muslimin, Allah maafkan dia. Oh gitu ya? Iya. Karena ya kita ikut-ikut pengajian itu kan ada seorang ustadz dia bilang ini ustadz hmm. kalau hutang itu bentuknya uh, akadnya tidak dibayar, hmm maka tetap hutang dia bilang, dia bilang itu Tapi kalau kan sudah Pak Saifuddin maafkan kan ya? Iya, sudah, sudah cukup, cukup, itu. cukup, cukup, cukup, cukup. Alhamdulillah terlepas hutang dari dia. Ya, kemudian insya Allah Pak Saifuddin semoga ikhlas kepada Allah dan menerima pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Allah semoga Allah maafkan dosa-dosa Syarifuddin wabillahi taufik. Terima Ya Allah ah. Jazakallah khair Pak Syarifuddin di Medan Barakallah Fik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan pesan singkat. Ya. Tapi kita akan angkat beberapa pertanyaan terkait dengan uh, materi. Ya. Ada satu sebenarnya Ustaz, Jazakallah khair sebelum yang nah. Ada. ada permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Ya, dan saya banyak menanyakan dalam hal ini makanya ingin saya angkat dalam permasalahan sekarang. Nah. Yaitu permasalahan rujuk dari wakaf atau rujuk dari hibah. Menarik kembali maksudnya? Menarik kembali. Nah. Ya. Menarik kembali dari wakaf atau dari hibah. Hmm. Ya. Yang tadi sudah diwakafkan tadi, wakaf sifatnya lazim. Begitu juga dengan hibah sifatnya lazim setelah diterima. Hibah maksudnya hadiah. Hadiah. Pemberian ya. Hadiah oh, lazim setelah diterima. Hmm. Menjadi milik orang tersebut. Diterima tadi dengan dikosongkan atau dengan perpindahan surat menyurat barang kepemilikan seperti tanah, seperti rumah. Hmm. Wakaf juga demikian. Ketika dia mengikrarkan maka lazim tidak ada lagi hak dia di sana. Banyak orang yang terlena dalam hal ini sampai wakaf dikuasainya. Dia, dia, dia mengatakan memang ini milik orang tua saya dulu mewakafkannya tapi kan saya menguasainya sehingga seenak dia berbuat dia tanam rumah dia, dia, dia buat rumah dia atau bahkan dia jual ya. maka ini mengambil hak Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan hibah tidak pantas bagi seorang muslim untuk menarik kembali hibahnya Rasulullah mengatakan laisa lana mathalus saw al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi dalam ajaran kita tidak ada perumpamaan yang buruk orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya kembali maka tidak pantas orang muslim melakukan hal ini tapi umpamanya ada orang yang menarik hibahnya ya dan pihak yang menerima hibah tadi ya udah saya ikhlaskan kembali ya, berarti Anda memberikan hibah kembali kepada mereka atau karena Anda sudah menghibahkan, saya minta kompensasi, saya berikan kompensasi agar tidak ribut. Hmm. Ya. Dalam hal ini dinamakan dengan sulh dan sulh dianjurkan. Sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman atau harrama halalan. Berdamai sama kaum muslimin adalah suatu kebaikan ya, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Maka Ah, di awal pernah kita ingatkan tentang masalah wakaf sebaiknya bila kita berwakaf jangan untuk kaum muslimin saja hmm. atau untuk masjid saja sosial saja jangan perhatikan keluarga anda memang saat ini mereka mampu maka wakaf ahli, wakaf dari dilakukan oleh para sahabat. Dan Rasulullah bahkan menganjurkannya kepada Abu Talha dan kepada Umar. Ya. Daripada nanti anak keluarga ini, anak cucu ini mereka merebut wakaf dan berbahaya pada diri mereka kalau mengambil hak Allah hmm. nah, daripada ini yang mereka lakukan mending lebih baik adalah kata demikian ini saya wakafkan untuk yang miskin atau untuk yang fakir miskin atau untuk yang ini untuk dari keluarga saya bila mereka kaya semuanya baru diberikan untuk dana sosial hmm. ya agar tidak merebut kembali atau menarik kembali wakaf nanti di pembahasannya uh, terlewatkan oleh kita wabillahi taufik fadhil dan kalau keturunannya yang kesekian ternyata fakir miskin lagi bisa di, bisa diambil diambil kembali ya, baik. selagi masih ada yang persyaratannya nah. karena tadi kita katakan sesuai dengan persyaratannya nah baik ya, jazakallah khair oh, demikian satu uh, catatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kalau wakaf berupa barang untuk fasilitas kegiatan agama yang ternyata merupakan salah satu aliran sesat. Apakah wakaf itu boleh ditarik kembali? Ya, tarik kembali dan berikan untuk yayasan sosial yang lain, yayasan keagamaan yang lain yang di sana dibesarkan, diagungkan Allah dan tidak dimaksiati Rabbul Alamin. Alamin. Ya. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ada... Bukan menarik di sini untuk ah. kebutuhan pribadi dia. Anam. Ah, ya, ah. tapi diambil dari sana, diberikan ke yang sama. Wakaf juga masih status. Nah yang memberikan wakaf itu saja? Iya, baik. Iya, benar. Kita lihat kembali pertanyaan berikutnya. Ada masjid yang mempunyai aset sawah. Bolehkah menjual aset sawah tersebut untuk keperluan masjid seperti renovasi eh, atau keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk fasilitas masjid tersebut? Mohon penjelasannya. Eh, uh, eh, Allah Ta'ala apakah sawah tersebut wakaf no. Nah. atau dibeli dari hasil uh, sumbangan masjid? Berbeda ini. Kalau diberi di hasil sembang masjid, pihak pengelola masjid umpamanya berkingin untuk menjual silahkan. Tapi kalau wakaf mengatakan sawah ini saya wakafkan untuk kepentingan masjid hasilnya, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Yang boleh hanya hasil dari sawah ini untuk kepentingan masjid. Oh, Tapi ini tidak boleh dijual. Selagi ini masih masih bisa berfungsi sebagai sawah bila di sana sudah tidak ada sawah lagi atau hasil sawahnya sedikit dan ini di tempat strategis lebih bagus dibangun ruko boleh tapi tetap nanti untuk biaya untuk untungnya buat masjid, nah. ba Bagaimana cara bangun rukonya? Gampang cara bangun rukonya. Kalau tanah tadi yang umpamanya luasnya sekitar 100 meter, jual sebagian, sebagian lagi dibikin gedungnya. Atau bikin dalam bentuk BOT, bill on transfer. Yaitu minta salah seorang pengusaha ya udah kamu bangun ruko kamu boleh menggunakan lima tahun setelah itu berpindah kepemilikan kepada hak wakaf boleh wakaf Malik Abdul Aziz hotel Zam-Zam sekarang di Mekah yang megah tinggi itu yang jam terbesar di dunia sekarang ya itu tanah tanah wakaf wakaf Malik Abdul Aziz mereka buat dengan cara BOT biar on transfer di mana setelah 25 tahun dibangun oleh Bin Laden Selama 25 tahun, Bin Laden menggunakan gedung ini, manfaat dan seluruhnya milik dia. Tapi setelah 25 tahun, berpindah menjadi milik wakaf badan wakaf Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz, Raja Penyatu Saudi, Bapak dari Raja Faisal, Raja Fahad, King Fahad dan King, dan Raja Malik Abdullah yang sekarang. Ya. Setelah 25 tahun, maka dikembalikan kepada wakaf. Wakaf hasilnya ini nanti untuk membiayai Masjid Makkah, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi mereka berharap apapun yang terjadi nanti dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia nggak ada yang mengetahuinya ya sehingga bisa mampu mandiri untuk membiayai dua tanah dua masjid di tanah suci ini bisa kan seperti contoh ini kita buat di dalam tanah wakaf masjid tadi kalau umpamanya tanah persawahannya sudah tidak memang masih bisa dengan sawah tapi sudah jadi jalan besar nah. ya kalau lebih besar digunakan untuk ruko Eh, maslahatnya lebih kuat. Yang seperti yang kita jelaskan tadi tentang kapan boleh menjual wakaf ketika bila ada masalah nah. Ar arjah daripada kondisi sebelumnya. Wabillahi taufik. pun yang pertama tadi 100 meter yang uh, opsi pertama itu dijual setengahnya. Dijual setengah. Kemudian dibangun. Dibangun di atasnya. Nah. Dari hasil penjualan tadi. Ya Ustaz, jais. Ya, eh, boleh. Karena tetaat bukan tetaat tol berkurang tidak maksimal manfaatnya untuk oh, wakaf ini. Sebenarnya telah kita jelaskan tadi. Kalau khair Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cirebon. Bagaimanakah tata cara agar anak dapat membuat sumur di daerah anak sebagai wakaf? Dan anak ingin agar sumur tersebut digu tidak digunakan untuk hal yang tidak benar, misal diambil untuk pengairan sebuah pabrik gula gitu. apakah cara ini disesuaikan dengan syariat Islam jadi dia berkeinginan beliau nah dia ingin mengetahui bagaimana tata caranya eh, semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan keinginan yang baik ini bermanfaat untuk muslimin ini di mana Anda berkeinginan untuk membuat air sumur ini maka e, di tanah tadi ikrankan ikrar wakaf kemudian uh, tunjuk pengelolanya, nazirnya, syaratkan umpamanya keluarga anda atau siapa, dan catat di, Departemen Agama kalau saya tidak salah untuk wakaf, sehingga satu tanah ini wakaf dan hasilnya wakaf. Ketika itu anda kan di sana dinyatakan apa yang diwakafkan? Wakafkan umpamanya tanah dan sumur ini untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Ya, dan demikian tidak boleh dijual tanahnya. Tapi airnya diberikan untuk kaum muslimin gratis tapi kalau ingin dijual juga untuk untuk apa? Untuk uh, maintenance atau perawatannya boleh jual dengan harga seberapa saja anggai di tempat lain umpamanya air bersih per kubik umpamanya dijual orang sekitar 20 ribu Anda jual hanya seribu saja pengganti uang operasional saja ya Alhamdulillah dijual untuk pabrik atau pengusaha yang mengambil tapi tidak kepada komersil boleh juga jasa Tergantung wakaf tadi apa. Kalau ini wakafnya adalah tanah tadi dan manfaat, tapi manfaatnya ini adalah hasil penjualannya untuk kaum muslimin. Hmm. Mungkin menurut dia lebih bermanfaat kaum muslimin di sini diberikan uh, uang atau berikan yang lain atau daripada air kalau umpamanya sumur ada umpamanya. Nah. Bah, boleh tidak ada masalah. Tapi kalau dia wakafkan adalah sumur dan tanah, tidak boleh dia jual kepada pabrik tadi. Allah taala. Kan belum dilakukan dia kan? Nah, belum. Baik, eh, demikian eh, beberapa pertanyaan di pesan singkat kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ya, Ibu, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Baik. Di mana, Ibu? Di Pandeglang. Baik, silakan Ibu. Silakan saya ingin menanyakan tentang riba. Silahkan. Ibu. Kalau riba itu misalnya saya ikut koperasi. Ya. Kemudian saya sebagai anggota koperasi, kemudian ada THR, ada itu. Bagaimana itu Pak menurut Bapak? Baik, Allah. Saya nah, terputus. Uh, bisa difahami Ustaz Uh, secara umum mungkin bisa saya Baik. jawab, tapi kasus ibu ini mungkin tidak tahu saya. Secara umum memang kooperasi yang ada di negara kita diatur dengan sistem simpan pinjam kebanyakan. Kooperasi simpan pinjam di mana anggota menyimpan kemudian mereka berhak juga mendapatkan pinjaman. Tapi ketika mereka mengembalikan bertambah dari besar jumlah pinjaman mereka atas nama administrasi atau lain-lain namanya. Dan terkadang memang sengaja menamakan dengan bunga. Maka ini adalah koperasi riba. Walau orang mengatakan ini kan selama anggota. Selama anggota. Sama halnya, jangan selama anggota, sama halnya juga dengan arisan. Arisan akan simpan pinjam. Maka bila umpamanya yang disimpankan dengan yang diterima, disetorkan dengan yang diterima, berbeda jumlahnya, maka menjadi riba ini namanya walaupun sama peranggota ya maka hendaklah kaum muslimin bertobat kepada Allah dan alhamdulillah di negara kita koperasi yang syariah dibolehkan dan dan diatur oleh negara juga ya dan dibolehkan oleh negara kita nah kesempatan kesempatan untuk badan-badan badan usaha ini mencari kerana Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mereka bila dirubah menjadi yang syariah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala selain memang membantu orang kecil memudahkan mereka maka selain itu juga mendapatkan pahala dari usaha ini karena mentaati Allah tapi bila masih berbentuk riba maka Allah menjanjikan perang melawan mereka fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih jika kalian tidak menghentikan riba berarti kalian umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya Akhi. Perang non Amerika saja Anda kontak kacir. Allah yang mula Anda lawan. Yang membuat dunia ini seluruhnya. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Yang dimana Allah mengatakan bumi ini seluruh, seluruh bumi ini. dari kiamat nanti berada dalam genggaman Allah. Seberapa besar Anda sehingga berani menentang Allah dan memeranginya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair demikian Ibu yang bertanya Barakallah fiqh dan mudah-mudahan uh, jawaban Ustaz ayah eh, yang dimaksud dari pertanyaan Ibu ya kita angkat kembali pertanyaan dari via telepon. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi, Pak. Eh, silakan. Ibu angkat. Uh, iya Pak, Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Iya Pak, ini saya mau tanya Pak tentang uh, gaji seorang yang masuknya ke suatu perusahaan dengan cara yang tidak benar Pak Ustaz? Hukum gajinya itu bagaimana Pak Ustaz? Tidak benarnya Maka, bagaimana Pak, Pak Hamba? Uh, eh, bisa dengan cara KKN atau nyonggok begitu saja. Ya? KKN atau nyonggok berbeda nanti Pak Hamba? Gitu ya? Baik, KKN bisa dijelaskan Pak Ustaz? Nyonggok tidak dijelaskan, baik. Itu saja. Ya, bisa diulang Pak Ustaz? Itu saja pertanyaannya Pak. Baik, baik kita bisa pahami. Jazakallah khair. Ya. ya. Kalau ini maksud dengan KKN, makanya itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Hmm, semuanya. Kalau yang cuma nepotisme, karena ada hubungan kekeluargaan, terserah dia. Dia mau membuat perusahaan dia, semua karyawannya keluarga dia. kan <laughs> akadnya kan ijarah. Nah. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Ya. Tapi kalau umpamanya yang ditunjuk di bagian personalia atau HRD-nya ini yang, yang yang membawahi mengangkat para pegawai. Dia pegawai di situ, itu ada perusahaan. Lalu diangkatnya saudaranya dia dan saudaranya ini tidak cakap. Ini dia berdosa memang. Ini berdosa dia memang. Tapi kalau perusahaan milik dia terserah dia. Terserah dia. Tidak ada yang melarang melakukan nepotisme dalam hal ini bila perusahaan milik dia. Tetapi bila dia adalah seorang pegawai yang ditunjuk dan tunjuk ini harus amanah dia harus bila ada dua umpamanya dua Syekh Abdul Aziz bin Bas Allah pernah ditanya dan ini pertanyaan jawaban dari Syekh penyebab bertobatnya seorang, seorang yang beragama Syiah ya Syekh ditanya tentang Syekh saya Sunni bekerja di sebuah perusahaan yang untuk bagian pengangkatan dan pemberhentian karyawan ketika maju dua orang dari hasil seleksi tinggal dua orang satu sunni satu syi'i tapi yang syi'i ini kecakapan bekerja kemampuannya lebih tinggi daripada sunni bolehkah saya batalkan yang syi'i saya terima yang sunni kata syekh tidak wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu adilu hu aqrabu taqwa janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian untuk tidak berlaku adil dan berlaku adil ini mendekat kepada ketakwaan ya karena oh, status orang ini amanah tapi kalau perusahaan saya hak saya untuk tidak menerima orang dari golongan sana tidak menerima hak saya kan tapi tidak anda diamanahkan berdasarkan kerja tentu pekerjaan yang anda terima adalah orang yang pantas untuk menerima ini ya sehingga orang syiah yang mendengarkan jawaban syiah tersebut beda antara yang Islam dengan tidak Islam kata agama syiah tidak pasti harus ini terima yang ini muslim ini walaupun tinggi dibuang keadilan dalam agama Allah berbeda dengan hawa nafsu manusia Jadi pertanyaan tadi berarti masalah nepotisme saya kira sudah bisa dijelaskan Baik. masalah kemudian ada risuah dengan menyogok ya Ar-Rashi wal Murtashi fil nar wallahu bainahuma dalam riwayat yang lain dan Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa orang yang menyogok dan terima sogok kita neraka. Hmm. Andai Anda masuk ke sebuah lembaga atau sebuah perusahaan dengan menyogok. Tetapi ada beberapa bentuk dalam hal sogok menyogok ini. Anda yang umpamanya Anda memang berhak. Tes awal semuanya lancar, alhamdulillah. Tapi di akhir tidak bisa Anda dinyatakan oleh dia, tes Anda bagus. Banyak juga yang bagus. Terserah. Sekarang kami pilih bukan berdasarkan tes lagi, berdasarkan tas yang besar. <laughs> Apa yang besar amplopnya itu yang saya terima ya ya dan dalam hal seperti ini ya tidak boleh anda lakukan ini Allah. ya tidak boleh anda lakukan ini dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dengan hal itu Allah memberikan rezeki yang lebih baik daripada itu bila anda lakukan ini walaupun anda berhak umpamanya ya sebagian para ulama membolehkan dan ini mantap jumhur para ulama sebagian para ulama mazhab Hanabilah tidak membolehkan Ya Allah memang bila, bila itu adalah hak anda Bila itu adalah hak anda Karena sudah sudah lulus semuanya nah, Dan tidak mungkin anda mendapatkan hak ini Kecuali dengan bisa. pakai riswah tadi Sebagai para ulama masih membolehkan Jumhur para membolehkan Berdasarkan atar Ibn Mas'ud Bahwasanya Ibn Mas'ud melewati sebuah daerah non-muslim Lalu mereka mengatakan kamu tidak bisa lewat di jalanan Apa jalan? Jalan Allah Milik umum Tukang palak lah gitu hmm. tidak bisa laku kecuali bayar dua dinar hmm. lo boleh buat <laughs> daripada nggak lewat kata mesin bayar dua dinar ini kan risyah juga namanya Sahih. bukan haknya dia nah, maka berdasarkan hadis jumhur ulama masih membolehkan bila haknya dia tetapi sering orang terbawa hawa nafsu menentukan ini hak dia atau tidak hmm. belum apa-apa <laughs> sengaja berikan risyah ini hak saya hmm. ini hak saya tidak hmm. belum apa-apa mengurus mengurus apa yang berhubungan dengan fasilitas publik, fasilitas eh, sebagai warga negara, KTP, SIM dan lain-lain. Ini hak saya dapatnya sehingga dari awal biar gampang berbeda ini. Kalau memang dikatakan oleh pegawai tersebut tidak mungkin anda dapatkan ini kartu ini, ID ini atau ini kecuali bayar itu lain hal. Ah, nah. Itu lain hal itu baru bisa kita gunakan kaidah yang, yang tadi. Allah tadi. taala alam. Bila telah terlanjur uh, Ikhwah akhi yang menanya tadi dari Sulawesi tadi tentang pekerjaan memberikan riswah tadi sekarang sampaikan kepada perusahaan kembali kepada mungkin sudah berganti HRD-nya hmm. atau bagian penerimaan karyawannya sampaikan kepada dia masuk, masuk seperti ini ya bagaimana menurut anda kalau tidak dia sampaikan khawatir yang diterima selama ini tidak menjadi halal tapi tidaklah dia sampaikan dan tunggu apapun keputusan dari lembaga tersebut. Andai mereka mengatakan dari kami ya, itu tidak ada masalah, itu kesalahan yang berlalu dari karyawan kami. Sekarang kami lihat anda bekerja cakap dan menguntungkan perusahaan, tidak masalah. Halal setelah itu, insya Allah. Ya. Kalau mereka mengatakan ada konsekuensinya, terima konsekuensi apapun juga. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas jawabannya penjelasannya Ustaz dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan via pesan singkat. Masih kami angkat via telepon, silahkan di 0218236543. Halo. 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Ah dengan Pak Al dari Kabupaten Jember Kota, Sumatera Barat. Ahlan Pak Al. Pak Al ya. Silakan Pak. Iya. Ah, sebelumnya saya mau nanya nih Ustaz. Oh, ya, Ustaz orang Minang Sumbar atau gimana Pak? Alhamdulillah Pak, iya Pak. Ah iya, ini terkait <laughs> harta pusaka di, oh, toh, iya, kalau di ya, Pak. Nah, gimana hukumnya itu kalau di Minang kan harta pusaka, harta kaum hmm. kan turun menurun dari itu. Iya. Cuma kadang-kadang permasalahannya kan kalau tidak ada keturunan nanti biasanya kan tidak boleh dijual, itu kan ada di hibah. Cuma kadang-kadang kalau tidak ada keturunan ya dari pihak laki-laki, kadang-kadang ada yang diberikannya ke ke anaknya atau keponakannya atau itu ada sebagian yang digadaikan uh, kalau digadaikan itu gimana statusnya gitu. Baik, eh, itu saja Pak Al. Ah ya mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum nah. warahmatullahi Sudah <laughs> terlalu banyak mengenai pusaka waris di das suatu adat di Sumatera Barat, kemudian juga hibah, kemudian mengenai gadai. <laughs> Allah taala alam. Uh, eh, Syekh Ahmad Al-Fadani, seingat saya beliau ulama mazhab Syafi'iyah beliau dari Padang kemudian <clears throat> lama full sebelum kemerdekaan Indonesia beliau haji dan tidak kembali dan menjadi ulama di sana ya. baru meninggal pada sekitar tahun 80-an beliau dan beliau dan Syekh Ahmad Khatib Fadani, fadani Fadani juga Minangkabawi juga beliau mengatakan tidak tidak ingin tinggal di negeri tersebut di, daerah Minangkabau karena kata beliau banyak harta yang syubhat harta <laughs> Saya tidak mengatakan bahwa hendaklah hijrah orang pun. Bukan itu hijrah, perbaiki semampunya. Ya. Karena di banyak sana banyak harta yang diterima tidak dengan sesuai dengan syariat Allah dari dengan warisan. Allah mengatakan, "Waridatan minallah." Karena Allah aliman hakim Setelah Allah menjelaskan tentang permasalahan pembagian harta waris, "Waridatan Allah ini ketentuan dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Kemudian di akhir ayat tersebut ayat setelahnya Allah mengatakan wa may yata'adda hududallah wa may ya'sillah wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha lahum azab lahu azabun muhim Allah mengatakan siapa yang taat kepada siapa yang berbuat maksiat kepada Allah tidak memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam hal waris ini dan melanggar ini Allah Allah akan masuk dia akan dimasukkan oleh Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan baginya adalah azab yang pedih ya yeah maka sebisanya sebisanya tentu kita tidak bisa mungkin merubah yang orang lain tetapi yang bisa kita rubah di keluarga kita di diri kita ya di keluarga dekat kita rubah ya rubah semampunya tidak ada kewajiban kita merubah untuk dengan tangan rubah semampunya jika mampu dengan tangan untuk keluarga dekat sampai dengan tangan tidak dengan kata-kata dengan kata-kata hmm. Kalau sama sekali tidak mampu karena tidak ada waris sama sekali keluarga kita, apa boleh buat? Iya. <laughs> Allah ya salam. Padahal. Jazakallah khairan mikan Pak Al ya. Uh, mudah-mudahan bisa dipahami dan berubah dengan sesuai dengan kemampuan. Barakallah fiik. Kami berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat kembali dari pesan singkat. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Depok. Ahlan, silakan. Silakan. Ah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Fadal Pak Hamba. Ah, saya mau bertanya nih Pak Ustaz, boleh enggak? <laughs> Insya Allah Pak Hamba, silakan. Okay. Gini Pak Ustaz, saya kan baru lulus kuliah sekarang ini. Sekarang saat aktivitas saya lagi mencari pekerjaan. Nah, yang saya mau tanya. Bentar, bentar, Mencari apa? Pekerjaan. Hmm, pekerjaan. Nah, hari ini berarti antum nggak bekerja? Ya, saya mas baru lulus Pak Ustaz, lagi nyari-nyari. Saya, <laughs> Uh, ah, gini Pak Ustaz, ya. saya mau tanyain apakah boleh Pak Ustaz saya bekerja di bank syariah ataupun BPR atau asuransi bersyariah gitu Pak Ustaz? Baik. Baik, itu saja pertanyaannya. Iya Pak Ustaz. Baik, jazakallah khair akhi. para fiik. Ya, ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Eh, uh, secara umum uh, lembaga keuangan syariah baik bank ataupun uh, asuransi atau BPR yang mikro yang lebih besar ya itu ada panduan di masyarakat dari, dari masyarakat nasional ada fatwanya ada segalanya ada pengawasannya juga ya tetapi ya anda tidak akan ditanyakan oleh Allah atau tidak bisa anda akan menjawab di hadapan para malaikat saya bekerja di sana karena fatwa desa membolehkan masing-masing kita akan ditanya tentang kita sendiri ya maka pelajari syariat Allah silahkan melamar di sana kemudian pelajari syariat Allah dengan baik Bila Anda lihat ada beberapa prakteknya bertentangan dengan syariat, perbaiki. Perbaiki semampunya. Ya. Dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nasihat saya kepada kaum muslimin, baik yang sudah tamat dari perkuliahan ataupun yang masih berkuliah, ya. Tidak tidak bertentangan antara bekerja dengan kuliah. Ya. Bisakah sambil kuliah Anda bekerja dengan cara freelance? Atau setelah tamat tidak harus Anda bekerja dalam apa tanda kutip bekerja yang resmi, bekerja yang tetap, gaji tetap, tidak mesti. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Nah. Ya. Yang bisa dilakukan, lakukan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rezeki Allah sangat luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tidak mesti harus di lembaga instansi baik negeri maupun swasta. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian akhir di Depok, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Untuk akhir saya kira, Ustaz. Ujung kajian ini. Baik. Akhir. Uh, terkait dengan wakaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menarik wakaf yang melenceng dari syariat wakaf? Sedangkan tanah itu sudah disertifikatkan atas nama wakaf dan nadir tidak mau mengembalikannya, Ah, kasusnya si A nah. berwakaf. Nah. Kemudian biasanya surat wakaf ikrar wakaf ada untuk apa? Oh, nah. Untuk apa ini? Kalau maksudnya melenceng, ini untuk masjid namanya. Ternyata masjid dilakukan di sana hal-hal yang tidak benar. Ya. Hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bid'ah umpamanya. Ingin ditarik kembali, ya, si nazir tidak mau. Ya. Ingatkan si nazir bahwasanya dia menentang Allah kalau dia mau menarik kembali, dia dia berhak mengganti si nazir hmm. si pengelola tersebut. Bila terjadi sengketa, ajukan ke pengadilan agama. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan hmm. kita untuk mentaatinya dalam hal permasalahan ini. Baik, jazakallah khair Sedan dan ini merupakan pertanyaan kita terakhir dalam pembahasan wakaf. Sebagai kesimpulannya silakan. Ya. Uh, wakaf pernah membiayai kehidupan kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin dari masa sampai masa modern juga Mesir pernah menggunakan wakaf dari Al-Azhar untuk membiayai negara mereka Hasil besar ini hasilnya dan hendaklah kaum muslimin kembali dalam hal ini dan kembali memberikan wakaf yang bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi bagi mereka bagi mereka dimana ini merupakan sedekah jariah Selain itu, kaum muslimin yang lain akan mendapatkan manfaat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mentaatinya dalam kehidupan kita di dunia ini dan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.